Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul, pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW Ini ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir Rahimahullah Ta'ala Ditulis oleh Kathir Rahimahullah Ta'ala Kita akan meneruskan pembahasan masih dalam pembahasan peperangan peperangan Nabi SAW, Alaihi Wasallam demikian juga utusan-utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibuat oleh Ibnu Katsir di sini ini termasuk sebelumnya ya termasuk pembahasan yang sudah di tengah sebelumnya disebutkan tentang nasab Nabi demikian juga kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masa kecil beliau diasuh demikian juga ketika beliau muda telah lewat pembahasannya bagi kita semua demikian juga awal beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selesai pembahasan beliau yakni di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Kita akan meneruskan ya setelah sebelumnya disebutkan tentang perang Bani Qainuqa. Berikutnya kau Qadlu Ka'ab bin Ashraf. Dibunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Ini bisa dilihat Mungkin yang punya Sayyid Bukhari itu ada di Sayyid Bukhari alamat ini nomor 4037. Ini hadis yang panjang bisa dilihat, bisa dibaca. Ya, hadis nomor 4037. Sungguh oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala Wa amma Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Adapun Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang Yahudi dia. Ibnu Hajar beliau memberikan syarah terhadap hadis tadi yang kita sebutkan karena kisahnya ini ada dalam, dalam Sahih Bukhari. Disebutkan bahwa kejadian ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun yang ketiga setelah berhijrah. Ya. Disebutkan oleh belajar dan Fatul Bari disebutkan oleh Ibnu Sa'ad ya. Bahwa kejadian, kejadian ini di Rabiul Awal tahun yang ketiga. Jadi Ka'ab bin ini seorang Yahudi Fa'inahu hukana rojulan min toyin. Dia itu seorang dari toyi, Ya, suku toyi. Bahkan at umuhu min Bani Nadir. Ibunya dari Bani Nadir. Ini orang Arab dia. Ya, orang Arab. Tapi Yahudi. Bahkan kana yu'di Rasulullah SAW, wal mu'minin. Orang ini menyakiti Nabi SAW dan kaum mu'minin Ya, Yusabibu bi asy'arihi bi mu'minin. Dan dia ini menghias-hiasi di dalam syair-syairnya dengan perempuan-perempuan kaum mukminin. Ya. Yang dijadikan eh, di bahannya di syairnya itu di antara perempuan-perempuan kaum mukminin. Menghias-hiasi ya. Kemudian untuk menjelek-jelekkan kaum muslimin, perempuan-perempuan kaum mukminin. Dikatakan mujun, ini yang ya ini membicarakan perempuan demikian. Gitu. Bahkan nanti di dalam hadisnya itu ya apa yang menjadi eh, tebusan ya jaminannya ya, perempuan kaum mukminin ya, demikian. Yang dalam pikiran dia adalah itu. Badar, waqati dia pergi setelah terjadinya perang Badar. Kalah orang-orang kafir Quraisy kan? Maka Ka'ab bin Ashraf Yahudi ini dia pergi ke mana? Ila Mekah ke Mekah. Wa alaba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minin. Dia mengumpulkan orang-orang yang ada di Mekah dari kafir Quraisy itu dikumpulkan ya dipanas-panasi dikompori ya kan diberikan semangat itu mana alaba mengumpulkan untuk menghancurkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan kaum ini gitu untuk menuntut balas dan semisalnya Ya, bahkan disebutkan kalau kita perhatikan turun ayat di dalam Al-Qur'an tentang orang ini Ka'ab bin Ashraf. Sebenarnya saya ngobrol di sini di Sahih Musnad min Asbab bin Nuzul ya disebutkan ketika belum menyebutkan sebab turunnya ayat di dalam surat An-Nisa di sini ayat yang ke 60 Ayat yang ke-51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa Bagaimana pendapatmu kepada orang-orang yang mempunyai bagian dari kitab? Ka'ab bin Ashraf termasuk orang Yahudi yang mempunyai kitab Taurat. Beriman kepada Jibti. Ya, sebagian mengatakan Jibti ini setan. Wa tagut, tagut, dukun dan semisalnya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Jarir Allah Ta'ala yang dibawa saya mobil dengan sanadnya dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu Qala beliau mengatakan, "Lama kau Makkah bin Ashraf Makkah." Ketika Ka'ab bin Ashraf mendatangi Mekah. jadi kita sebutkan kan? Jadi orang ini menyakiti Nabi dan kaum mukminin. Bahkan setelah perang Badar dia datang ke Mekah. Kalau dia mengatakan Ka'ab bin Ashraf ini. kalau lalu Quraisy, Quraisy mengatakan ya, Quraisy mengatakan pada Ka'ab bin Ashraf ini. Anta khairul ahli ahli Madinah wa sayyidihim. Engkau adalah orang yang paling bagus dari orang-orang Madinah. Dan pemimpinnya, qala na'am, dia mengatakan iya. Dia pimpinan termasuk kepala suku dari orang-orang Madinah. Kalau kemudian orang Quraisy mengatakan, "Ala taro ila hadza sumbur?" Bagaimana pendapatmu tentang sumbur ini? Ya, sumbur disebutkan yaitu seorang yang menyendiri yang lemah. Ya demikian. Dan ini juga ada kaitannya kalimat ini ada juga di e, pembahasan tafsir surat Tabat Jati Abi Nabi Yang Allah menyebutkan di situ yakni Abu Lahab. Ya, bahkan disebutkan di sini oleh Imam Bukhari juga. Ya, ketika turun ayat Tabat Jati Abi Nabi ini. <clears throat> ya, demikian juga Surat Al-Kautsar, "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani akahul abtar." Itu. Sungguhnya musuh engkau adalah dia akan abtar. Dia akan hancur. Terputus dari kebaikan. Dan sombong itu adalah orang yang rendah, bahkan disebut tidak punya anak laki-laki. Al-Munbatir, kemudian dikatakan oleh orang Quraisy, "Bagaimana pendapatmu tentang orang sombong ini, ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang rendah, al-mumbatir ya, disebutkan la lahu, tidak punya keturunan. Ya, tidak ada anak laki-lakinya atau semisal itu, tidak punya keturunan. Min komi dari kaumnya yasumu anau khairun minna. Dia mengatakan menyangka dia lebih bagus dari kami. Wa nahnu ahlul hajid. Padahal kami adalah orang-orang ahlul hajid. Ini yani orang-orang Quraisy mengatakan kami orang-orang yang mengurusi orang-orang haji. Ya banyak berbuat baik pada orang-orang haji ini mengatakan keutamaan mereka. Tapi bersama dengan itu dengan kesedihannya tidak ada manfaatnya. walu sadana kami juga juru kunci ya, dari juru, juru kuncinya Ka'bah. walu sikoyah demikian juga memberikan minum dari sumber zam-zam. Qala maka berkata Kabin Asraf ini antum karuminhu minhu. Kalian lebih bagus daripada dia Muhammad. Kan salat maka turunlah ayat ini. Tadi kita sebutkan di surat Al-Kautsar, "Inna syani huwal hulabtar Sungguhnya orang-orang yang musuhi kau yang Muhammad maka dia abtar. Ini mereka jauh dari kebaikan. Mereka akan hancur. Demikian juga wan salat, demikian juga turun tadi apa yang kami kita sebutkan surat Anisat tadi. Alam tara ila ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tawhid. Demikian sebenarnya saya mungkin. Ini turun ayat ya dengan sebab Ka'ab bin Asrok ini yang mendatangi apa? Orang-orang kafir Quraisy. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu <clears throat> setelah dia banyak menyakiti Nabi, bahkan demikian juga kaum mukminin, mengolah-olah perempuan-perempuan mukminin. Maka disebutkan, "Fanadaba Rasulullah SAW al-muslimin ila Maka Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk membunuh dia ya membunuh tapi dengan apa dengan cara yang tidak terang-terangan dengan cara senyap kadang-kadang butuh itu membunuh tokoh-tokoh orang-orang kafir dengan cara yang halus tapi membunuh ini biasa dilakukan orang-orang yang punya keahlian <clears throat> sampai tidak ketahuan siapa membunuh dan itu ada di sini contohnya dari Nabi SAW ya Bapak Nabi mengatakan man li bin Ashraf. Siapa yang mampu membunuh Ka'ab bin Ashraf? Fahinau qad ada Allah Rasul sungguh dia telah menyakiti Allah dan rasulnya. Fantadaba rijalun minal ansor maka berangkatlah berkeinginan laki-laki dari orang-orang Ansor, keinginan dengan keras. Tsumma minal Aus demikian juga dari orang-orang Aus. Wahum mereka adalah Muhammad bin Aslamah, ya wa Abad bin Bishr bin Waks. Demikian juga wa Abu Nailah wasmu namanya adalah Silkan bin Salamah bin Waqs. Wa kana akhalikab Akhakab bin Asraf bin Al-Radu'ah. Ini saudara sesusuan Ka'ab bin Asraf ini, Yahudi ini yaitu Salamah bin Waqs. Wal Haris bin Aus bin Mu'ad. Haris bin Aus juga. Wa Abu Abs bin Jabr. Abu As Abs bin Jabr. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaqulu Dan Nabi mengizinkan mereka ini untuk mengatakan apapun yang mereka kehendaki. Untuk bisa membunuh apa? Ka'ab bin Ashraf itu. Karena nanti melakukan apa? Tipu daya. Melakukan, melakukan tipu daya seakan-akan mereka itu seakan-akan mereka itu di sahabat-sahabat ini tidak suka kepada Nabi sallallahu Ya, dan Nabi mengizinkan. Mengizinkan mereka terserah kalian mau omong apa. Min kalami yakhda'unahu dari ucapan-ucapan supaya bisa menipu Ka'ab bin Ashraf supaya keluar dari rumahnya. Ya gitu. gitu. Ya, kadang-kadang menempuh jalan seperti itu supaya tidak kelihatan bahwa apa ingin membunuhnya. Walaysa alaihim fi junahun dan mereka tidak mendapatkan dosa. Terserah kalian mau ngomong apa terserah. Yang penting dia bisa terbunuh. Sudah diizinkan oleh Nabi SAW di kejadian ini kan itu. Pada Abu maka mereka pun berangkat ilaihi kepada Ka'ab bin Ashraf wastanzaluhu min utmihi lailan dan menurunkan dia menurunkan dengan tidak secara paksa ya ini dengan seakan-akan berbicara demikian mereka bisa mengajak Ka'ab bin ini turun menurunkan dia dari istananya di malam hari wa taqadamu ilaihi bikalam muhim hatta aridu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka maju dengan Ka'ab bin dengan ucapan-ucapan seakan-akan dibahami bahwa mereka itu membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatma'ana ilahim maka Kaab pun merasa aman terhadap para sahabat ini kan itu. Seakan-akan musuh kan, jadi oh sudah dia tidak ingin dia juga membenci Nabi, dia juga membenci Muhammad. Bala istamkanu minhu ketika mereka sudah mapan ya untuk bisa membunuh dia, kata luhu maka mereka pun sahabat ini para sahabat ini membunuh dia. Allah Ya Allah melaknat Ka'ab bin Ashraf. Wajau fi akhir lail. Mereka para sahabat ini pun datang kepada Nabi di akhir malam. Bahkan muka muqamaratan dan malam itu kejadiannya di malam bulan purnama. Fantahu ila Rasulullah SAW alaihi wasallam bahwa qaimun yusali. Mereka berhenti di hadapan Nabi SAW alaihi wasallam dan Nabi sedang sholat berdiri sholat. Palama insurafa da'alahum ketika selesai Nabi beliau memanggil mereka. Wakan al-Haris bin Aus adalah Haris bin Aus kot juriha dia terluka ibat di suyuf ashabihi di sebagian pedang-pedang sahabatnya. Karena waktu itu dibunuh kami bin ini kan malam gelap. Dia terkena pedang teman-temannya ini. Fatafala sallallahu alaihi ala jurhihi, maka Nabi pun meludahi. Ya, sebagaimana kita ketahui meludah sedikit di lukanya. Fa bari'a min waktu maka dia sembuh di waktu itu juga. Thumma asbahal yahud yatakalamuna fi qatri. Kemudian di pagi harinya orang-orang Yahudi membicarakan pembunuhan itu. Tidak tahu siapa yang bunuh. Belum ada sidik jari atau semisalnya kan itu. Dan pembunuhannya rapi. Dilakukan orang-orang benar-benar pandai melakukannya. Ya, membunuh orang ya, semua harus dengan syariat. Ya, syariat Islam bunuh dengan dengan senyap ya. Yang penting orang yang terbunuh kemudian keluar dalam keadaan selamat. Ada juga orang-orang orang-orang apa Eh, pembunuh-pembunuh bayaran itu bisa ya itu. Ya, di jadi ya dimandikan orang ini yang dibunuh itu dimandikan sehingga tidak ada sidik jari. Ya, demikian juga mereka itu bisa apa mengetahui dari yakni itu CCTV dan sebagainya dicocokkan kendaraan yang digunakan nanti rumah ini rumah ini rumah ini uh, kemudian nanti kalau menggunakan motor ini warnanya kuning umpamanya atau apa itu dilihat nanti oleh polisi perusahaan ini mengeluarkan pabrik ini mengeluarkan motor warna ini siapa nama-namanya itu bisa diketahui dari motor yang digunakan yang apa nanti keluar dari pabrik itu yang yang di kota ini yang punya warna motor ini siapa aja diketahui namanya ditelusuri nanti ketahuan ya jadi kemudian di sini orang-orang Yahudi pun membicarakan di pagi harinya fa'adina sallallahu alaihi wasallam bi yahud kemudian disebutkan Ibnu Katsir Kemudian Nabi mengizinkan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Tapi semuanya saya di sini inator, ya. Ini kecuali kalau kemudian mereka orang-orang yang membunuh, yang memerangi kaum muslimin. Ada pun hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari, ya di dalam <clears throat> Sahihnya nomor 4037. Sungkan jadi menajam di sini jilid yang ketujuh halaman 408. Ini Kepandian mereka melakukan pembunuhan dengan apa? Dengan rahasia. Dengan senyap. Ya, hadis nomor 4037. Sebenarnya beliau bab qatal Ka bin Asraf, ini pembunuhan Ka bin Asraf. Sebenarnya Ibnu Hajar dia seorang Yahudi. <clears throat> dia orang Arab dari Bani Nabhan. Ya, tawilan tawilan jasiman, badannya tinggi. Dabatnin besar. Perutnya besar. Ini orang yang yang gagah besar. <clears throat> Kemudian disebutkan oleh beliau ya tentang orang ini Kemudian sebuah hadisnya oleh Imam Bukhari taala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu <clears throat> disebutkan bahwa waktu itu Muhammad bin Aslam mengatakan ketika mendatangi rumah Kabin Nasr di malam hari dengan serombongan sahabat tadi kan dia mengatakan inna hadarajul semuanya laki-laki ini ini seakan-akan itu Nabi Muhammad SAW meminta kami sedekah pinjami kami pinjamilah kami dengan harta yang kamu miliki ya seakan-akan apa seakan-akan menjelek-jelekkan Nabi SAW <clears throat> Ya demikian. Kemudian akhirnya apa? Ketika merasa oh berarti ini orang ini benci kepada Muhammad, ya. Kemudian meminta sahabat-sahabat ini untuk kabin bin meminjami harta sehingga untuk membayar sedekah itu. Kemudian berkata, "Ayu saya turid ini irhanuni, berilah kepada kami ya ya, dia mengatakan iya maka berikanlah oleh kalian kepadaku jaminannya Kemudian mengatakan mereka, ya sobat ini masuk rumahnya kan, dengan apa pinjaman itu? Gadenya itu, irhanuni nisaakum. Nah, itu lagi. Ini menjelek-jelekkan perempuan kaum muslimin. Jadikanlah gade perempuan-perempuan kalian. Kemudian mereka menjawab para sahabat. Ini pembicaraan di malam hari ini. Kaiba narhanuk, bagaimana kami memberikan gade kepada engkau dan ya dengan perempuan kami dan engkau adalah orang yang paling gagah dari orang Arab. Akhirnya dia mengatakan sudah berikanlah gade anak-anak laki-laki kalian. Kemudian disebutkan ucapan mereka ya. Kemudian ya ini ucapan dia di siang hari ya. Kemudian menjanjikan di malam hari untuk mengambil barang tersebut. Kemudian waktu itu ketika sudah ditentukan waktunya maka Kaab bin Asra pun ya ketika dipanggil dia dia pun akan turun. Isinya mengatakan kamu mau keluar kemana di malam-malam seperti ini? Kemudian dikatakan oleh Kabin Ashraf, aku sudah ada janji dengan Muhammad bin Maslamah. Demikian juga saudaraku yang sesusuan. Ya. Kemudian perempuan ini mengatakan istrinya, Asma'u sautan ka'anahu yakturu min hudam. Aku merasa ada suara yang nanti akan menetes di, di situ darah. Ini seakan-akan ini akan terjadi pembunuhan. Kemudian dia ber, dia mengatakan, Kabin Ashraf, tidak mungkin. Itu adalah Muhammad bin Maslamah. Demikian juga saudaraku sendiri, sesusuan Nah, mungkin kemudian bunuhku kan demikian. Oleh karena itu tadi Nabi SAW mengizinkan dia sahabat-sahabat ini mengatakan apapun. Ya boleh. Dan mereka mengucapkan kalimat seakan-akan tidak suka kepada Nabi SAW. Akhirnya dia merasa aman kabin Ashraf ini kan. Kemudian akhirnya dia pun turun. <clears throat> ya, kemudian di antara mereka ada yang memakai minyak wangi, kemudian eh, apa tercium di situ bau yang harum, Kemudian apa? Kemudian di antara mereka mengatakan, "Bolehkah aku aku mencium kamu?" yakni dari badanmu itu terasa wangi demikian. Kemudian diizinkan. Kemudian salah satu mereka mencium, kemudian demikian satunya lagi. Yang namanya kemudian membaui kan seakan-akan merasa aman. Nah, ketika mau mencium lagi ya di lehernya atau semisal itu, kemudian sudah merasa aman, sudah akhirnya bukan mencium tapi dengan apa? Dengan meletakkan pedang di lehernya, lagi ya. Ya demikian. Atadhanuli an asyuma ra'sak? Apakah kamu mengizinkan aku untuk mencium kepalamu? Qala na'am iya, mahu, Kemudian diciumlah. Demikian juga teman-teman yang lain dan seakan dia merasa aman. Ya, falama istam karena ketika sudah merasa aman, ya dibunuhlah dia. luhu, mana mereka pun membunuh. Demikian. Kemudian mereka berhasil membunuh dan mendatangi Nabi SAW. Ya, ini Kaab bin Ashraf yang kemudian dibunuh oleh sahabat-sahabat ini tadi dan di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa